Semoga ibadah sholat maghrib kita diterima Allah Ta'ala. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari salah satu bagian daripada rukun iman yaitu iman kepada hari kiamat karena iman kepada hari kiamat itu macam-macam ya Di antaranya adalah kita membahas tentang surga Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah taala yang kita lakukan malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang pahalanya berlipat-lipat sehingga kita bisa berharap ibadah tersebut menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul bersama dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini kita masuk dalam bab baru yaitu nama-nama pintu surga. Dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha hatta idza ja'uha hingga ketika mereka sudah datang ke surga jadi orang-orang penduduk surga ini sudah datang mendekati surga wa futihat abwaabuha dan dibukalah pintu-pintunya. Wa futihat di sini kan ada kata wawu wa futihat abwaabuha. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wawu di sini adalah wawu samaniyah Samania itu angka delapan Bapak Ibu Karena surga itu memiliki delapan pintu Berarti makna wafujihat abu abuha Berarti dan dibuka delapan pintu-pintu Pintu-pintunya Karena memang surga memiliki delapan pintu Dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ma minkum min ahadin yatawaddo tiada seorang pun dari kalian berwudu apakah sekedar berwudu tidak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fayus bihul wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya jadi marilah kita melihat kepada wudhu yang kita kerjakan Bapak Ibu Selama ini wudhu kita sudah benar apa tidak? ya jadi wudhu yang sempurna itu adalah membasuh tiga-tiga pada tempat-tempat yang harus dibasuh tiga kali. Sementara yang sekali ya sekali aja, jangan tiga kali. Begitu. Ya. Fayusbihul wudhu kemudian menyempurnakan wudhunya thumma yaqul kemudian mengucapkan selesai wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futtihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. jadi sebelum itu mengucapkan doa tadi kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dibuka baginya delapan pintu surga dia bebas masuk melalui pintu manapun yang dia sukai. Jadi pintu-pintu surga ada berapa Bapak Ibu? Ada delapan. Nah, terkait penyebutan nama pintu-pintu ini, sebagian ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cuma pada hadis ini cuma eh, disebutkan empat saja Bapak Ibu. Ya, Nabi mengatakan man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Barang siapa menginfakkan dua pasang fi sabilillah pada jalan Allah. Nah, yang dimaksud dengan dua pasang ini apa? Ada yang mengatakan dua dirham, dua dinar. Tetapi intinya yang dimaksud adalah berinfak dua kali. Karena orang ketika melakukan kebaikan itu pengulangan paling dikit kan dua dua kali. Berarti kalau dia mengulang infaknya berkali-kali jauh lebih baik. Begitu loh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa menginfakkan dua pasang, berarti kan minimal dua dua kali berbuat baik itu minimal dua kali berinfak itu begitu barang siapa menginfakkan dua pasang eh sepasang ya lah empat sepasang berarti dua kali fi sabilillah pada jalan Allah Nudiyamin min abwabil jannah maka dipanggil dari pintu-pintu surga ya Abdullah hei hamba Allah hadza khair ini sangat baik faman kana ahli salati barang siapa orangnya itu tukang salat du'iya babi sholati maka dipanggil dari pintu sholat sholat apa yang dimaksudkan sholat nafilahnya bapak ibu kalau yang dimaksudkan dengan sholat wajib ya semua kaum muslimin melakukan sholat wajib sama nah yang menjadikan dia menjadi ahli sholat ketika dia memperbanyak sholat sunnah ya termasuk sholat rawatib 12 rakaat dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, empat kali salam. Kemudian dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Kalau mau menambahkan bisa dua lagi setelah zuhur jadi empat, empat rakaat sebelum asar, dua kali salam. Kemudian antara adzan dan ikomat juga ada sholat. Ditambah lagi sholat duha Sholat duha itu ada pendapat yang mengatakan paling banyak jumlahnya 12 rakaat, tapi pendapat yang benar tidak ada batasannya sama seperti sholat malam. Ya, kalau mau sholat duha monggo, mau melakukan sholat malam monggo, sholat dua rakaat wudhu monggo. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar ya Nah ini menunjukkan bahwa untuk sholat sunnah itu boleh dilakukan meskipun panjenengan naik motor, naik mobil boleh begitu. Lo gimana sujudnya? Pakai isyarat, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian. Tujuannya apa? Agar seorang Muslim itu bisa lebih memperbanyak lagi jumlah rakaat sholat sunnah. Itu di sini Bapak Ibu. Faman kana min ahli solati barang siapa termasuk penduduk solat du'iya min babi solati dipanggil dari pintu so solat <clears throat> berkaitan dengan solat kadang-kadang dua rakaat yang kita kerjakan itu kalau niatnya double dapat pahala Bapak Ibu panjenengan berangkat ke masjid habis wudhu di rumah adzan subuh kan nah setelah adzan subuh di masjid sholat dua rakaat Nah itu jenengan niatkan tiga bisa niat dua rakaat fajar yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua niat sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga niat dua rakaat wudhu. Karena setiap habis berwudhu itu kita disunahkan sholat dua roka, rakaat Tapi untuk yang bisa digabung seperti ini itu hanya ibadah-ibadah sunnah bukan wajib ya. Kemudian ibadah sunnah itu pun yang ghairu maksudah. Ghairu maksudah itu yang tidak independen. Contohnya begini, jenengan lupa atau enggak enggak lupa, jadi berangkat ke masjid sudah komat sholat subuh ya sudah komat jadi belum sempat sholat dua rakaat fajar nanti jenengan kerjakan pas waktu sholat duha kalau diniatkan ini niat jazakallah khairan. Kalau diniatkan sholat duha sama sholat dua rakaat fajar tidak boleh. Kenapa? Karena sholat duha berdiri sendiri, sholat dua rakaat fajar berdiri sendi sendiri. Tapi kalau untuk sholat dua rakaat wudhu, tahiyatul masjid, sholat istikharah ya, itu kan tidak berdiri sendiri. Nya apa? Dia itu dompleng bisa begitu loh. Jadi untuk sholat-sholat yang tidak berdiri sendiri boleh. Untuk puasa sunnah juga begitu. Misalkan hari Senin kok kebetulan tanggal 13 ya ayamul bin Ya monggo di, diniatkan dua-duanya tidak apa-apa. Tapi kalau sholat apa? Sholat wajib atau puasa wajib ya tidak boleh. Begitu. Okay. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wa man kana min al-jihad tu'iya min babil jihad barang siapa yang termasuk penduduk jihad tukang jihad dipanggil dari pintu jihad ini jihad yang di medan perang Bapak Ibu jihad makna khusus kalau diartikan jihad makna umum sholat puasa ya semuanya jihad gitu kan tapi ini yang dimaksudkan adalah jihad makna khusus yaitu berperang melawan orang-orang kafir. Wa man kana min ahli siyam barang siapa termasuk tukang puasa du'iya min babir rayyan maka dipanggil dari pintu ar-rayyan ya ahli puasa Senin Kamis ayamul bid puasa Dawud masyaallah. wa man kana min ahli sadaqah dan barang siapa termasuk ahli sodakoh tukang sodakoh bapak ibu du'iya min babis sodakoh dia dipanggil dari pintu sodak sodakoh Nah, pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan empat saja: pintu sholat, pintu jihad, pintu sodakoh, pintu puah, puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, ini menunjukkan bahwa Allah Taala itu maha per, apa maha penyayang dan maha pengasih. Karena dia memberi kesempatan kepada masing-masing orang untuk masuk surga sesuai dengan kemampuannya. Karena kadang-kadang ada orang tuh yang mudah sekali sholat, ya, tapi untuk puasa tidak bisa. Atau mudah sekali puasa untuk sholat bisanya yang wajib tok, gitu kan? Atau orang itu puasa hanya puasa yang wajib bisanya, sholat hanya sholat yang wajib, tapi mudah untuk bersodakoh. Nah, ada orang yang dia itu sodakoh tidak mampu malah harus disodakoi. Untuk sholat pun dia itu sholat khauf ya, nggak bisa sholat dengan tenang, khusyuk karena di medan perang. Biasanya jihad kayak di Palestina, di Suriah gitu kan itu mereka nggak sempat untuk sholat wajib pun itu kadang-kadang pakai sholat sholat apa tadi sholat khawf nah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing orang makanya bapak ibu silakan menggali kemampuannya apa kalau dia mampu pada bidang itu perbanyak mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan panjenengan masuk lewat pintu itu ke dalam surga kan begitu Nah, kemudian Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Saya jadikan bapakku dan ibuku sebagai jaminan panjenengan wahai Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min dzarurah. Sungguh orang yang dipanggil dari pintu-pintu tadi itu tidak bakalan mendapat kesempatan kesempitan, kesengsaraan. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Kira-kira ada anda orang yang dia itu dipanggil dari semua delapan pintu tadi? Kata Nabi, "Na'am ada." Wa arju antaku minhum dan saya harap engkau termasuk mereka. Nah, pada hadis ini Bapak Ibu satu menjelaskan tentang empat pintu surga ya yang empatnya belum kedua menunjukkan apa betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala memberi kesempatan kepada masing-masing orang untuk masuk surga sesuai keahlian masing-masing pelajaran ketiga keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, pasti dia termasuk mereka yang dipanggil dari semua pintu itu gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu. Amin ya. Kita kan berdoa aja kan meskipun mungkin ya, tapi kan Allah kan Maha Maha Maha apa? Maha Pemurah. Nah, Qadhiyah rahimahullah berkata, Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan empat pintu surga. Sedangkan yang lainnya menambahkan dalam riwayat mereka keempat pintu sisanya. Nah, untuk yang keempat ini itu tidak ada hadis khusus, Bapak Ibu. Tapi hadisnya itu sendiri-sendiri ada bahas ini, ada bahas itu gitu loh. Enggak enggak kumpul seperti hadis yang menyebutkan empat tadi. Yaitu satu pintu taubat, ya, pintu taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira ketika ada hamba yang bertaubat. Bapak Ibu pernah mendengar perumpamaan seperti apa gembiranya Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala itu ditaubati kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lallahu ashadu farohan bitaubati abdihi sungguh Allah itu sangat bergembira dengan taubat hambanya Nah, kita kan tidak ngerti seperti apa gembiranya Allah Ta'ala. Itu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi perumpamaan. Jadi kegembiraan Allah itu lebih besar ketika hambanya bertaubat dibandingkan seseorang yang dia berada di padang pasir. Di padang pasir kehilangan kendaraannya, Padahal di atas kendaraan itu semua perbekalannya, makanannya di situ, minumannya di situ, pakaiannya di situ, senjatanya di situ, gitu kan? Dicari-cari tidak ketemu. Di padang pasir luas, ya, dicari-cari tidak ketemu, akhirnya pasrah nunggu ma mati, gitu. Karena dicari-cari tidak ketemu, mau telepon sana tidak bisa datang ke sini tidak bisa tidak tahu jalan nah keutamaannya onta itu kan tahu jalan dia apal kemudian keutamaan onta juga tidak ambles itu kuku kakinya ke dalam pasir tidak ambles beda dengan mobil mobil itu sak kandel kandel ban itu kalau lagi ngerong ya gitu tidak bisa jalan gitu ya belum kehabisan BBM dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan yang memang Allah kan mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Jadi idepnya apa itu bulu matanya Bapak Ibu ketika ada hembusan angin gurun yang begitu panas dan begitu mudah membuat mata kelilipan itu santai aja unta itu kemudian makanannya itu makan kesukaannya malah tanaman-tanaman gurun yang berduri gitu loh enak gitu makannya nggak tahu kalau kita paling kecocok KBB ya itu biasa santai aja unta itu nah kemudian dia itu Bapak Ibu kuat tidak minum sampai satu bulan unta itu jadi disimpan sekali minum buahnya minumnya tapi kemudian tahan tidak minum-minum makanya pada salah satu perang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika kehabisan air mereka menyembeli unta kemudian mengambil air dari punuknya begitu nah itu unta nah ketika dicari-cari tidak ada pasrah nunggu mati dalam kondisi nunggu mati tadi ketelier antara tidur tidak tidur tiba eh untai datang ya untai datang saking gembiranya bapak ibu langsung dipegang tali kekangnya orang ini bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau hambaku saya Tuhanmu akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena saking gembira. Bayangkan. Kalau orang tadi itu panjenengan gitu loh gimana? Sudah wis jelas-jelas mau mati kan? Tiba-tiba kayak situ mati gitu. Gembira enggak? Halo, gembira enggak? Nah, Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih bergembira dengan tobat hambanya daripada girangnya orang yang seperti tadi itu kondisinya gitu. Bahkan disebutkan dalam satu hadis laulam tudnibu kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa pasti Allah menghilangkan kalian dan mendatangkan orang-orang yang berdosa kemudian bertaubat. Makanya kalau ada orang berbuat dosa itu jangan dikece gitu. Kalau dia tobat itu Allah senang sekali gitu kan. Cuma bukan berarti kemudian tak maksiat ya jangan juga. Sampel namanya. Nah, ini pintu tahu taubat. Pintu yang kedua, pintu menahan amarah Bapak Ibu. Ya pintu menahan amarah. Kalau marah kepada orang lain sesama muslim diperintahkan maka bagaimana kalau itu antara suami dengan istri antara bapak dengan anak harus ditahan betul-betul begitu kan jadi kalau orang jauh saja kita diperintah untuk menahan amarah bagaimana dengan orang yang terdekat begitu dalam surat Ali Imran Allah kan berfirman wasari'u maghfiratim min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin bersegeralah menuju surga menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dia dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa siapa orang-orang bertakwa yang surga disiapkan bagi mereka itu. Kata Allah Ta'ala, Alladzina yunfiquna fissarra'i wad yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sem sempit. Terus infak. Baik sempit infak terus, masih corona infak terus gitu. Kalau pengen jadi penduduk sur surga. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Ibu-ibu, kalau bapak bilang, "Bu, tak rabi mene ya." Enggak boleh marah. <laughs> Dobi jadi di surga apa enggak? Lainnya wah pilih-pilih tidak boleh. Wal al ghaidh ya oh tak duduk wajan pak dapur ramu nggak boleh wal al ghaid menahan ama amarah terus penduduk surga itu menahan amarah wal afina aninas memaafkan manusia kalau orang jauh manusia tidak kenal muslim kita disuruh memaafkan orang terdekat ini harus lebih utama lebih patut dimaaf dimaafkan wal al ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jangan sampai budak lebih baik daripada kita Bapak Ibu. Jadi dikisahkan Umar bin Abdul Aziz, dia kan seorang khalifah. Malam-malam ada tamu. Nah, Kemudian budaknya itu menghidangkan makanan. Tiba-tiba kok makanannya itu jatuh di majikannya. Ya jadi makanan itu apa ya? Numplek di Umar bin Abdul Aziz. Pinter budaknya. Langsung dia mengucapkan wal kadhiminal ghaid dan orang-orang yang menahan amarah apa jawaban Umar? tu ghaidhi, ya wis aku ndak marah, tak tahan marahku. Dilanjutkan wal afina anin nas dan orang-orang yang memaafkan manu, manusia. Kata Umar bin Abdul Aziz, afautu angka kamu tak maafkan. Dilanjutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya wis mulia, kamu merdeka gitu. Itu Umar bin Abdul aziz. Nah kalau ibu-ibu gimana? Tapi di sini tenang aja. Bapak-bapaknya nggak ada yang berani ya pak nggih. Nggak ada, wek ngomong tok. Iya, jadi tidak usah. Tapi ini ada seperti itu misalnya ditahan amarahnya, dimaafkan, malah digolek no penduduk sur surga. Iya apa ndak? Nah, untuk masuk surga itu bukan ngomong tok lo ya. Harus ada amalan gitu. Iya. Jadi yang kedua selain yang empat tadi adalah menahan ama amarah. Yang ketiga pintu orang-orang yang ridho. Susah loh Pak ridho itu Pak. Susah loh ibu ridho itu. Ridho itu ikhlas nerimo. Nerima mana? Misalnya tak kebakar sedikit terus gak sedih wes. Pokoknya ridho lah. Enggak dikira bahas itu wae kesenangan Pak Irwan nanti. Ya untuk ridho ini musibah misalnya musibah ya. Orang terkena musibah apa? Apa Bu? Mati suaminya gitu ta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idab talaitu abdi jika saya menguji hambaku bihabibataihi dengan kedua matanya buta maksudnya fasobaro kemudian bersabar awal tuh min humal jannah maka tak ganti keduanya dengan sur surga kemudian ada kisah wanita hitam masih ingat Wanita hitam ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Ya Rasulullah, ini usra wahai Rasulullah saya itu biasa apa usra bukan yang diunyil dulu bukan usra ableh <laughs> sudah nggak ada ya ini usra saya biasa kesurupan wa ini atakasyaf dan ketika kesurupan itu baik medis ya karena medis ataupun non medis ketika dia kesurupan itu tersingkap auratnya fadullah li an yashfiani mohon po'o jenengan berdoa kepada Allah agar saya sem sembuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam insyikti kalau pian mau tak doakan dan pian sembuh tapi kalau mau pean bersabar dan bagi pean sur surga. Apa jawaban wanita ini? Gipun Nabi, saya tak sabar mawon gitu loh. Saya tak sabar saja. Karena kalau sabar jaminannya surga. Kalau sembuh ya enak di dunia tapi belum tentu masuk sur surga. Ini ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan ibu-ibu memang enggak enak ya andaikan misalnya Pak Qadir Pak Qadir tidak ada ya andaikan misalkan suami pengen nikah lagi ridho Alhamdulillah rek suamiku mau nikah lagi nggak zina gitu kan Nah seneng mana terang-terangan tapi sah daripada sembunyi-sembunyi tapi haram Nah apalagi Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan ridho ini pintu orang-orang yang ridho Dan yang keempat pintu sebelah kanan Pintu sebelah kanan ini yang mana? Yaitu khusus dimasuki orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi ya kado atau mbek dilakoni tadi itu. ya Berarti Bapak Ibu Berdasarkan hal ini maka surga itu memiliki delapan pintu. Satu pintu sholat, dua pintu jihad, tiga pintu sodakoh, empat pintu arroyan bagi orang yang puasa, lima pintu taubat, enam pintu menahan amarah, tujuh pintu orang-orang yang ridho dan delapan albabul aiman pintu sebelah kanan khusus bagi mereka yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab Ya kembali kepada hadis tadi Nabi saw. Alaihi Wasallam mengatakan Barang siapa berwudu Kemudian menyempurnakan wudunya Selepas itu mengucapkan Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ada tambahan boleh ya Allahumma ja'alni minat tawabina ja'alni minal mutatahhirin titik dan ditambahkan ja'alni min ibadika salihin kalau ini hadisnya tidak sahih kalau dia mengucapkan seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihalahu min abwabil jannati ats-tsamaniyah. Yadkhulu min ayyiha dibuka baginya delapan pintu surga, dia bebas masuk melalui pintu manapun yang dia suka sukai. Ya. Kok belum bisa? Jam berapa isaknya? Ada pertanyaankah Bapak Ibu tentang pintu-pintu surga ini? Monggo, silakan Pak. Nyon sewu dibuka maskernya biar jelas suaranya. Nggih. Maafkan. Hmm. Iya, jadi marah, spontan, gitu mungkin ngampleng juga, besok baru memaafkan. Gimana hukumnya itu? Iya. Jadi begini Bapak Ibu, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita di kuburan. Jadi wanita ini kepaten anaknya dia tidak kuat untuk berpisah dengan anaknya sampai kuburan itu diinepi kuburan anaknya ini. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ittaqillah wasbiri takutlah kepada Allah dan ber sabarlah. Maksudnya takutlah kepada Allah. Ini takdir Allah Ta'ala. Allah manggil anakmu ya terimon sabaro. Yang namanya sabar itu kan menahan diri kan. Menahan diri dari tiga perkara. Menahan diri dari perkataan yang tidak baik. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya mungkin pecahkan piring dan lain sebagainya. Kemudian menahan diri jangan sampai hati kita mengucapkan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittaqillah wasbiri, takutlah kepada Allah dan bersabarlah, wanita ini nggak terima, nggak tahu kalau yang bilang itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung balas ilaika anni mereka no gitu fa innaka lam tusab bi musibati ya kon ngomong ngono gak melu kepaten koyo aku gitu kan nah ya dia tidak ngerti kalau itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nggak mempedulikan beliau berlalu begitu aja setelah itu ada orang bilang loh jeng iku mau loh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh iya tak gitu ya Langsung setelah itu mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru minta maaf ya wahai Rasulullah ngapunten tidak tahu kalau tadi tunjengan. jenengan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna masobru inda sodumatil ula yang namanya sabar itu adalah pas pukulan pertama nah tadi kan pertanyaannya refleks spontan langsung marah apakah lewat mulut boleh lewat tangan plak plak plak plak nggak tahu besok baru memaaf memaafkan nah, kalau begini ini kira-kira dengan hadis tadi itu sabar apa tidak sabar menahan amarah apa tidak? Tidak ya <laughs> menahan sesuk jadi yang namanya menahan amarah itu langsung ya menahan amarah itu mampu melakukan tapi ditahan tidak dilakukan itulah yang namanya as dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa sadid uh, in uh, eh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisa laisa sadidu bisur'ati innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab orang hebat itu bukannya yang dia itu hebat dalam bergulat ya tetapi orang yang hebat itu adalah yang mampu menahan dirinya ketika ma marah. Nah, ya memang ini diucapkan mudah sekali gitu kan. Tapi mudah-mudahan ketika kita minta kepada Allah dan berusaha menahan amarah ya Insya Allah diberi sama Allah Taala di, dicoba perkara yang kecil dulu kecil dulu di, di, di, di dipendem dipendem dipendem gitu kan jadi kita berusaha sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi akhlak yang namanya menahan amal amal dan memaafkan. Kadang-kadang ada orang Bapak Ibu sampai mati itu tidak bisa memaafkan orang gitu loh. Nah, kalau dia tidak bisa memaafkan orang, gimana dimaafkan Allah Subhanahu wa taala? sebagaimana kalau kita minta pas Lailatul Qadar ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah engkau itu maha pemaaf mencintai suka memaafkan maka maafkanlah kami kita minta maaf kepada Allah tapi kita enggak bisa memaafkan orang kadang-kadang masih wis keluputan wis lahir batin tapi ya abang-abang lambe tok gitu kan itu susah gitu loh itu penyakit Ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala e, menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang mudah mengendalikan diri dan mudah memaafkan, mudah melupakan. Yang pernah saya tahu dari orang Arab, orang Arab itu kan tidak pakai bahasa basi ya. Orang Arab, tapi Pak Udin nggak ada Pak Udin ya. <laughs> Jadi orang Arab itu secara umum orang Badui ketika marah itu langsung dikeluarkan semua Bu ngomong apa wae gitu. Sampai yang mendengar itu loh panas kupingnya gitu. Nah, karena pernah terjadi di antara sopir Badui otot-ototan penumpang gitu loh. Kita mau naik ke dia ditarik yang satunya gelut mama mama mama gitu. Nah, Besoknya kita yang orang Indonesia itu bisa iling-iling mereka berdua saya gelut itu loh sudah lupa gitu kan nggak nopo-opo gitu. Kan beda ya dengan kita orang Indonesia ya nggak semuanya sih. Itu diem tapi mangkelnya saya mati gitu loh. Iya. Kadang-kadang nggak mangkel tapi main santet gitu kan. Nah itu bahayanya. Nah orang Arab langsung dikeluarkan semua marah-marah tapi semari waktu itu besok wis gak diingat-ingat lagi gitu kadang-kadang kita dengan suami kadang-kadang kita dengan istri iling keelane diingat-ingat terus kadang be anak diingat-ingat terus jadi Seharusnya kita itu banyak melupakan kesalahan, belajar melupakan keburukan orang, tetapi pinter untuk mengingat-ingat kebaikan orang gitu apalagi orang terdekat, apakah suami, apakah istri, apakah anak, bapak, ibu, semua orang pasti berbuat dosa. Tapi kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa mengingat yang baik-baik, yang buruk-buruk itu lupakan, jadi hilang-hilang, jadi penyakit nanti gitu kan. Marah dan sebagainya. Tapi kalau yang diingat bagus-bagus, masya Allah tenang, bahagia seperti itu. Gih, sampun gih, sudah isak ya. <clears throat> Kita uh, selesaikan sampai di sini Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan yang sangat banyak dari saya. <clears throat> Maksud tadi ingin memeluk gunung tapi apa daya sudah isya. Ya nanti kata Pak Taufik Kak Mari Marius adzan gitu.